kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair <clears throat> karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan dengan judul bab Syiddatu Al-Jidal. Bab Syiddatu Al-Jidal artinya bab yang membahas tentang uh, sikap berdebat yang keras Perbuatan ini kalau begitu bisa digolongkan pada salah satu dari perbuatan-perbuatan dosa besar karena beliau penulis rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab Al-Kabair dosa-dosa besar oleh karenanya Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarah juga mengatakan Saqa al-musannif Saqahu al-musannif fi kitabil kabair liyushira ila anna al-jidal wal khusumah kabirah min kabairid dhunub Penulis menyebutkan bab ini dalam kitab Al-Kabair yang artinya dosa-dosa besar sebagai isyarat bahwa perdebatan dan perselisihan yang uh, syadid, yang keras bisa jadi termasuk kabirah minal kabair. Termasuk dosa besar dari beberapa dosa besar. Kenapa demikian? Lima yatarattabu alaihima min atharin sayyi'ah. Karena akibat buruk yang terjadi dari hal tersebut. Jadi kalau begitu bab perdebatan ini yang beliau maksudkan ya e, perlu kita berhati-hati darinya karena memang ternyata para ulama kita rahimahumullah dalam buku-buku dan lebih khusus buku-buku akidah mereka mengingatkan kita dari al-mira' fid din al-khusumah bid-din Perdebatan-perdebatan dalam bab agama. Tentu di sini ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Ulama pun menyebut bahwa perdebatan tidak mutlak tidak boleh. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya, Nah ini yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari supaya kita ketika terpaksa berdebat, berdialog tetap dalam koridor yang syar'i yang dibolehkan bahkan kalau bisa yang terpuji. Dan itu yang pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat dicontohkan oleh mereka radhiyallahu anhum ajma'in dahulu Ibn Abbas misalnya pernah berdialog dengan orang-orang Khawarij. Ya. Namun kita lihat bagaimana dialog beliau sangat ilmiah dan dengan cara yang sangat baik sampai akibatnya apa? Akibatnya sangat baik. Ribuan orang Khawarij tersebut bertaubat kembali kepada kebenaran. Nah ini sebagai buah daripada dialog, diskusi atau perdebatan yang sesuai dengan uh, syariat. Begitu pula ulama-ulama kita yang lain berikut-berikutnya anggap seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pun beliau punya beberapa kesempatan berdialog dengan orang-orang yang menyimpang dari para pengikut bid'ah dan beliau lakukan dengan cara yang ilmiah dan cara yang baik sehingga itu menjadi teladan bagi orang-orang yang datang berikutnya sebelum-sebelum itu seorang ulama yang dikenal dengan Abdul Aziz Al-Kinani beliau juga melakukan perdebatan di hadapan khalifah ketika itu dalam bab yang sangat penting yaitu bab akidah ahlu sunnah mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam bab Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kalamullah nah perdebatan yang sangat ilmiah sangat baik sampai dibukukan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Haidah wal-I'tidhar. Nah, ini beberapa contoh yang kita maksudkan bahwa tidak mutlak yang namanya perdebatan itu tidak boleh. Namun di sana ada perdebatan-perdebatan yang dibolehkan atau bahkan yang syar'i. Secara global telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka diskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah e, perdebatan yang tidak baik, apalagi sampai pada tingkatan yang sangat tidak baik. Makanya di sini Syekhul Islam bin, e, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan dalam kitab ini, kitab kabair. Jadi bisa jadi sebuah perdebatan itu malah dosa, ya kan? Bahkan bisa jadi dosanya dosa besar. Bagaimana itu? Yang seperti apa? Beliau katakan yang syiddatu al-jidal. Perdebatan yang sengit, perdebatan yang keras. Nah, ini perlu kita waspada darinya karena ya seperti yang disampaikan Syekh Al Fauzan akibatnya buruk. Akibatnya buruk. Biasanya kalau sudah seperti itu perdebatannya bernuansa membela diri atau uh, eh, al Ya. Bagaimana dia menang itu tujuannya. Bagaimana dia unggul. Yang lain terkalahkan atau bahkan terhinakan. Nah, ini kan sudah niat yang tidak baik. Ya. Ini niat yang sudah tidak baik yang seperti itu. Ulama kita dulu sampai mengatakan seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lain beliau mengatakan saya berharap ketika saya berdialog itu akan muncul dari lawan bicara saya kebenaran. Nah, luar biasa ya. Ulama kita niat mereka betul-betul sangat baik. Sampai seperti itu. Ketika saya berdialog, saya berharap justru kebenaran muncul dari lawan bicara saya. Ya. Nah ini mungkin kalau kita bandingkan dengan kita ternyata kita masih sangat jauh ya. karena umumnya ketika kita berdialog dan kita berdiskusi justru sebaliknya kita ingin kita harus yang benar ya dalam arti uh, jangan sampai musuh kita dalam diskusi itu dia yang benar terkesan dia yang menang kita kalah kita terhina dan seterusnya. Umumnya begitu. Makanya di sini tadi saya sebutkan bahwa tidak jarang kalau diskusi itu sudah semakin sengit intinya dan tujuannya sudah menyimpang yaitu bagaimana dia menang bagaimana eh, apa dia membela diri dan mempertahankan apa yang dia eh, apa yakini. Ya. Kemudian juga akibat buruk yang mungkin juga timbul dari perdebatan yang seperti itu adalah uh, permusuhan ya begitu pula saling membenci sakit hati dan seterusnya Nah ini sangat mungkin terjadi disebabkan karena syiddatu al-jidal perdebatan yang sengit yang sudah sampai pada tingkatan yang tidak baik. Nah, inilah akibat-akibat yang mungkin terjadi dan masih banyak lagi tentunya akibat-akibat buruk di belakang itu sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan bahwa ini bisa termasuk dalam deretan salah satu dari dosa-dosa besar. Ikhwan fi din rahimakumullah disebutkan dalam bab ini oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beberapa dalil diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-204 wahwa aladul khisam ya. awal ayat berbunyi wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam ya wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa al harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad artinya wa minan nas dan di antara manusia man yu'jibuka qauluh ada orang yang ucapannya membuat engkau takjub fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia ini wa huwa aladul khisam padahal dia adalah orang yang sangat alot dalam perdebatan uh, ayat sebelumnya wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi dia mempersaksikan dengan apa yang ada di dalam kalbunya. Nah, disebutkan dalam tafsir tafsir Ibnu bahwa ayat ini terkait dengan beberapa orang di antaranya yang disebutkan di situ beberapa orang yang tergolong munafikin mereka sebagian dari orang-orang munafik itu ucapannya ahla minal asal lebih manis daripada madu tapi kalbunya amarru minas sibr ya lebih pahit daripada jadam ini disebutkan dalam tafsir Ibnu nah mereka ini ya seperti dalam ayat disebutkan membuat orang terkadang terkecoh dengan gaya bicaranya berdialog padahal isi kalbunya sangat pahit kemudian dikatakan di situ wa yashhadullah ala ma fi qalbi dia mempersaksikan kepada Allah apa yang dalam kalbunya namanya munafik ya kan menampakkan keislaman seolah-olah di hadapan kaum muslimin dia pun bersama muslimin padahal Allah azza wajalla Maha tahu mereka adalah orang-orang munafik nah Allah sifati mereka ini dengan sifat ini wa huwa aladdul khisam padahal dia adalah orang yang sangat Eh, kaku, orang yang sangat keras dalam perdebatan-perdebatan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah eh, kata al-aladdu secara makna dalam bahasa Arab artinya kebengkokan ya. Jadi aladul khisam dalam berdialog dia nggak lurus, artinya dia eh, melakukan hal-hal yang menyimpang dari yang benar tujuannya, caranya. Kata beliau, wahakadal munafik fi hali khusumati. Begitulah memang sifat orang munafik dalam berdialog yakzib mereka berdusta mereka menceng dari kebenaran la yastaqimu ma'ah tidak lurus bersama kebenaran itu bal yaftari wa yafjur bahkan dia mengada-ada dan berdusta. Nah, inilah salah satu dari sifat orang-orang munafik. Di samping ada unsur kedustaan pun yakni e, sikap yang alot dalam perdebatan-perdebatan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tentu Allah azza wajalla menyifati mereka yang e, tadi kita sebutkan agar menjadi pelajaran bagi kita Nah, kita tentu jangan sampai mengikuti tata cara orang-orang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan beberapa sifat orang-orang munafik, ayatul munafiki thalathun. tanda-tanda orang munafik itu tiga dan seterusnya. Apa faedah yang kita petik darinya supaya kita tidak mengikuti tata cara mereka. Nah, di sini ternyata di antara sifat mereka orang-orang munafik adalah alad uh, al-alad ya aladul khisam sangat alot dan keras dalam perdebatan-perdebatan Ikhwani fitin rahimakumullah disebutkan dalam uh, ayat yang lain bahwa ternyata ini juga merupakan sifat mereka orang-orang musyrikin yang Allah telah singgung dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-58 ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun tidaklah mereka orang-orang musyrikin menyebutkan hal-hal tersebut kepadamu kecuali dalam rangka mendebat saja Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang suka berdebat. Nah, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di saat itu ada orang-orang yang sebetulnya sudah betul-betul anti terhadap Islam. Ya. Sehingga mau diberi ayat-ayat apapun tidak akan menerima. Tapi mereka menyebutkan alasan ini, alasan itu. Sesungguhnya bukan untuk bertanya lalu untuk mengambil faedah dari jawaban Nabi untuk mengetahui yang benar lalu untuk diikuti bukan, tapi intinya jadal, intinya hanya untuk mendebat saja. Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka menyebutkan halal tersebut kepadamu sekedar untuk mendebat. Ya. Nah, jadi ini adalah sifat yang tercela. Makanya kata ulama, jangankan dalam bab berdebat, dalam bab bertanya saja, ya. Kalau tujuannya itu tidak betul-betul ingin tahu kemudian ingin dilaksanakan, ingin mendapat bimbingan, itu sudah tercela, ya kan? Makanya disebut oleh ulama di sana ada pertanyaan yang sifatnya istirsyad ada pertanyaan yang sifatnya inad. Pertanyaan yang sifatnya istirsyad artinya minta bimbingan. Memang betul-betul ingin tahu yang benar, ingin tahu yang baik. Sehingga ketika dijawab dia pun apa? berusaha untuk menerima dan mengamalkan hal tersebut. Ini namanya sualu istirsyad. Yang kedua disebut sualu sualu inad pertanyaan tapi apa sifatnya untuk membantah, sifatnya untuk apa mendebat. Sifatnya bukan langsung <clears throat> ingin mengetahui yang benar lalu mengikuti. Sebagai contoh, ya, anggap misalnya pertanyaan-pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa, ya, ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi Pertanyaan satu, dua, tiga. Yang pertanyaan-pertanyaan itu bukan tujuannya untuk sami'na wa anak selesai. Tidak. Tapi mereka keberatan pada asalnya mendapat perintah-perintah itu ya dianggap perintah-perintah seperti itu perintah-perintah apa? Emangnya kita orang-orang yang bodoh ya perintah kok sekedar menyembelih sapi dan seterusnya jadi pertanyaan-pertanyaan Bani Israel ketika itu cenderung kepada arah inad. Nah ini pertanyaan apalagi itu perdebatan yang memang sifatnya hanya mendebat ya bukan tujuannya mengetahui yang benar. Ini yang Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa ini termasuk dari sifat mereka orang-orang musyrikin. Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak menyebutkan hal-hal tersebut kecuali sekedar ingin mendebat engkau balhum qaumun khasimun bahkan mereka itu memang orang-orang yang suka berdebat <clears throat> dicontohkan pula ya uh, dalam ayat yang lain surat al-anbiya 98 Allah azza wajalla mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah itu adalah sebagai bahan bakar jahanam akan masuk ke neraka jahanam kalian dan yang kalian sembah. Nah, ini tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar mereka menjauhi peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla di mana mereka menyembah patung menyembah pohon, menyembah batu. Nah, ternyata ketika turun ayat tersebut tidak kemudian mereka menyadari sudah kalau begitu kita e, tinggalkan peribadatan kepada patung-patung tersebut, kepada batu-batu tersebut, sudah kita beribadah hanya kepada Allah saja. Mestinya akan begitu, ya. Kalau orang yang tunduk tapi mereka justru ketika turun ayat ini mendebat. Ya, ya sudah. Ya kalau gitu Nabi Isa juga masuk neraka itu. Kenapa? Karena Nabi Isa akan diibadahi. Malaikat juga akan masuk neraka kalau begitu. Malaikat kan juga diibadahi. Nabi kan juga akan masuk neraka. Kan ada juga yang mengibadahi Nabi. Nah, jadi sikap seperti ini ya yang dicela oleh Allah Azza wa Jal bukannya ia tunduk patuh ya mendengar dan taat tapi justru mendebat sesuatu yang jelas nggak mungkin masa Nabi Isa dimasukkan ke neraka masa malaikat dimasukkan ke neraka nah makanya Allah Azza wa Jal kemudian menurunkan ayat berikutnya membantah mereka innalladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun ya mereka Eh, yakni yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan bagi mereka yakni para nabi, para malaikat tentu mereka akan dijauhkan dari neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, itu uh, beberapa contoh yang dengan itu insyaallah terlihat jelas ya gambaran tercela tercelanya suatu perdebatan yang sifatnya seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim. Nah, penulis menyebutkan hadis ini dari ibunda kaum mukminin istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya marfu'an beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang maknanya bahwa sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal adalah al-aladdu al-khasim, orang yang keras dalam perdebatan, orang yang alot dalam perdebatan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jelas bahwa Nabi SAW menyebutkan seperti ini ya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat bahwa uh, perdebatan yang seperti itu merupakan hal yang tercela, hal yang tidak baik dalam ajaran agama kita dan uh, biasanya justru menghambat dari kebenaran bukan menjadi sebab tampaknya kebenaran ya. Nah, ini tentu berlawanan dengan tujuan daripada perdebatan yang syar'i. Karena perdebatan yang syar'i tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran. Makanya disebutkan di sini juga oleh Syekh Fauzan dalam syarah ya. Bi khilaf ma idza kana al-jidalu li bayani haqq. Berbeda dengan apabila suatu perdebatan itu tujuannya adalah memang menerangkan yang benar. Au kasfu syubhah atau menyingkap sebuah syubhat. Au daf'i madarrah atau untuk menghilangkan suatu mudarat. Nah, ini tujuan yang hakiki daripada sebuah perdebatan. Mana kebenaran yang diajarkan oleh agama kita sehingga ketika ada syubhat syubhat pun tersingkap dan menjadi sirna. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau hal itu tidak terwujud karena ya kealotan dalam perdebatan akhirnya tidak terwujud maksud daripada perdebatan itu sehingga hanya keburukan yang diperoleh. Hanya keburukan yang diperoleh, ya kebenaran enggak jelas yang ada justru yakni Eh, kebencian dan mungkin lebih daripada itu menjadi permusuhan. Nah, disebutkan pula dalam hadis ini, dalam hadis berikutnya oleh penulis Walid Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an kafa bika ithman alla tazal mukhasiman kafa bika ithman alla tazal mukhasiman dalam riwayat Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an secara marfu' yakni diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya cukuplah sebagai dosa bagimu alla tazala mukhasiman ketika engkau tetap menjadi orang yang terus mendebat. Ya. Nah, ini juga hadis yang mencela sikap yang tadi kita sebutkan, ya. Sikap mendebat dengan tujuan-tujuan yang atau cara-cara yang tidak baik. Walaupun hadis ini secara sanad ada kelemahannya, ya, ada seorang rawi yang e, lemah namun secara makna tidak e, berbeda dengan hadis yang sebelumnya yaitu mengandung celaan dari sikap al-khusumah yang kita maksudkan tadi. Allahu a'lam bissawab. Hmm. Ya, kita skorsing dulu dan insyaallah kita lanjutkan ba'dussalah. shalah.